Kecerdasan, spiritual, para nabi dan sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala calon-calon surga. Ibu-ibu, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sang maha pemberi nikmat al-mun'im. Wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Jika engkau hendak menghitung banyaknya nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salah satu nikmat Allah yang terbesar diberikan kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا kami menurunkan Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyatakan kami turunkan Al-Qur'an di dalamnya ada obat, ada rahmat untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Quran itu ada obat, ada juga apa? rahmat kita bisa merasakan obat dan rahmat dari Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini adalah obat, ini adalah rahmat. Saya pernah punya kenalan satu orang ahli ya boleh katakan ahli ilmu jiwa lah gitu. Belajar S2 di UI, Universitas Indonesia. Beliau mengatakan sama saya bahwa beliau pernah coba melihat bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi tubuh manusia. Jadi ada satu orang disuruh membaca Al-Quranul Karim, disuruh membaca Al-Quranul Karim, kemudian tubuhnya diperiksa. Dan ternyata pada saat seseorang membaca Al-Quranul Karim, ternyata dalam tubuhnya menghasilkan energi yang sangat luar biasa. Dan itu disaksikan oleh semua peneliti di sana. Subhanallah. Ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minin untuk orang-orang yang beriman. Buat orang yang yakin, kalau nggak yakin tidak bisa merasakan obat dan rahmat Al-Qur'an. Wala yazidu illa khasara dan tidak akan bertambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Siapa orang zalim itu? Mereka yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu adalah kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin bertakwa kepada Allah. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Semoga kita semua bisa menjadi ahlil Qur'an. Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sehingga sahabat, sangat menarik bagi kita kali ini untuk membahas tentang Al-Quranul Karim. Sebagai petunjuk bagi kaum manusia. Berapa banyak seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Salah satu penyebabnya adalah Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda Gimana sahabat? Pernah mendengar tentang Sayyidina Umar? Tentu, bukan lagi mendengar. Bahkan mungkin sebagian besar di antara kita sudah banyak menyaksikan serial tentang film Umar Ibn khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Luar biasa. Salah satu penyebab Sayyidina Umar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Tadinya terkenal Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab adalah orang yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Membenci Rasulullah. Bahkan menolak dakwah al-Islamiyah. Hingga pada suatu ketika dia dihadapkan dengan kenyataan. Setelah mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Ternyata beliau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berkisah ini ada satu kitab, kitabnya sangat tipis tentang Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Saya bacakan di hadapan pemirsa semua. Hina bada al-Islam yantashiru fi Makkah kana Umar ibn al-Khattab fi sadisa wal isrin min umri. Ketahuilah pada saat Islam sudah mulai tersiar. Ya kan? Di kota Makkah Al-Mukarramah tempat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu umurnya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab adalah 26 tahun. 26 tahun mulailah dakwah al-Islamiyah di kota Mekah Al-Mukarramah yang pada saat itu usia Rasul sudah 40 tahun. Tapi Sayyidina Umar usianya berapa? 26 tahun. Walamma arafa dan ketika dia sudah mengetahui anna Muhammadan sesungguhnya seseorang yang bernama Muhammad, nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam diterangkan oleh banyak para alim ulama kenapa nabi kita dinamakan dengan nama Muhammad likasrah khisalihil hamidah karena terciptanya karena terdapatnya banyak pujian bagi pribadi Rasulullah sehingga dinamakan Muhammad. Dari kata Hamad, pujian. Muhammad, banyaknya pujian untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai kalau kita cerita ganteng, gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Kalau kita cerita akhlak, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang termulia. Nasabnya bagus, dan beliau orang Quraisy dan beliau orang dermawan, orang yang perhatian dengan kaum lemah. Semua pujian terkumpul pada pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Umar tahu bahwa agama ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yubashiru bidakwateh ketika Rasulullah mensiarkan dakwahnya di kota Mekah Al-Mukarramah irtada ghaidan syadida. Pada saat itu Umar sangat marah menyaksikan dakwah yang disiarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengatakan seperti ini diantaranya. Perkataan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kaifa yubashiru Muhammad bininin jadidin la na'rifuh. Walam nasma' anhu min qabl. Ini bagaimana ini? Muhammad mensiarkan dakwah Islam. Sedangkan ini adalah agama yang baru bagi kami. Kami belum pernah kenal dengan agama ini. Dan kami belum pernah mendengar sebelumnya tentang al-Islam yang dibawa oleh Muhammad. Bagaimana kisah selanjutnya sahabat? Jangan kemana-mana, tetap di KSNS.